yaitu masih dalam qaul Ibnu Katsir rahimahullah taala dan al-muallif mensyarah macam-macam bentuk al-ibadah yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Katsir yang pada pertemuan kemarin kita telah sampai pada al-isti'anah yaitu talabul aun kemudian al-muallif mengatakan ودليل الاستع... ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله قل أعوذ برب الناس المؤلف muallif menyebutkan di sini al-isti'adzah. Al-isti'adzah adalah talabul aud. Talabul aud yaitu memohon perlindungan dari perkara yang dia benci. Talabul aud wal i'adzah al himayatu min makruhin kata Syekh Al Utsaimin al al i'adzah i'adzah itu adalah al himayatu min makruhin memohon perlindungan dari perkara yang tidak dia sukai memohon perlindungan dari perkara yang dia benci ini adalah al, al isti'adzah yang mana al isti'adah ini merupakan salah satu jenis bentuk al ibadah yang harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu memohon perlindungan dari perkara yang tidak dia sukai. Dan dalil dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh. Al-Falaq adalah subuh. Kepada Rob yang menguasai subuh. Dan juga firman Allah, wa qul a'udzu birabbin nas katakanlah wahai Muhammad aku berlindung dengan Rob Robnya manusia dengan Robnya manusia di sini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memohon perlindungan tersebut mohon al memohon yang mana yang mana ini merupakan al isti'adah yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian boleh hukumnya al-isti'adah al-isti'adah itu mohon perlindungan dari perkara yang dia benci boleh ditujukan kepada makhluk akan tetapi dengan ketiga syarat yang telah lalu yaitu bila mana makhluk tersebut hai hidup kemudian makhluk itu hadir di sisi dia kemudian makhluk tersebut memiliki kemampuan untuk mengabulkan permohonan orang yang meminta perlindungan tersebut maka ini adalah syarat dibolehkannya al istiadah itu ditujukan kepada makhluk yaitu yang, yang dimintai pertolongan haruslah dia orang yang masih hidup kemudian orangnya memiliki kemampuan dan orang tersebut hadir di hadapan dia adapun memohon perlindungan terhadap orang yang mati maka ini tidak diperbolehkan demikian juga memohon perlindungan kepada orang yang tidak hadir orang yang gaib <clears throat> ini merupakan perbuatan syirik yang tidak dibolehkan dalam agama Islam. Kemudian muallif melanjutkan wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Di sini al-istighatsah yang mana al-istighatsah ini merupakan bentuk al-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan jenis ibadah yang harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa apa itu al-istighatsah? al istighatsah adalah talabul ghaus. Wa huwa al-inqadhu min asyiddati wal halak. Demikian kata Syekh Al-Utsaimin. al istighatsah adalah talabul ghaus, memohon perlindungan, memohon keselamatan yaitu al-inqadhu min asyiddati wal halak. al istighatsah adalah memohon keselamatan dari musibah yang menimpanya memohon keselamatan dari musibah yang menimpanya. Ini adalah al-istighatsah, berbeda dengan al-isti'adzah. Al-isti'adzah memohon perlindungan dari perkara yang dia benci, yang dia tidak sukai, mohon perlindungan untuk dijaga oleh untuk dijaga dari perkara yang tidak disukai. Adapun al-istighatsah maka adalah memohon keselamatan dari musibah yang menimpa dia maka berbeda al-isti'adzah dengan al-istighatsah yang mana al-istighatsah ini juga merupakan bentuk ibadah yang harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalil tentang, tentang al-istighatsah firman Allah Subhanahu wa taala id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum ingatlah ketika kalian memohon al mohon al-ghaus mohon perlindungan kepada Rabb kalian lalu dikabulkanlah permohonan kalian tersebut dan al-istighatsah ini juga dibolehkan atau boleh ditujukan kepada makhluk, boleh diperuntukkan kepada makhluk dengan syarat-syarat yang telah lalu yaitu orang yang dimintai istighatsah, orang yang dimintai pertolongan memiliki memiliki kemampuan dan orangnya hidup kemudian orangnya hadir di hadapan dia maka ini jika terpenuhi tiga syarat ini maka hukumnya boleh meminta pertolongan, meminta al-ghaus, meminta keselamatan dari orang yang hidup, dari orang yang mampu, kemudian orang tersebut hadir di hadapan dia. Ini al-istighatsah yang merupakan bentuk jenis daripada al-ibadah. Kemudian wa dalilul dzabhi qauluhu ta'ala dan dalil tentang az-zabh, zabh yaitu menyembelih adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku wa nusuk sesembelihanku. An-nusuk adalah sesembelihan. Wa mahyaya hidup hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Di sini Allah menyebutkan bahwa dzabh harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menyembelih tidaklah kita menyembelih kecuali ditujukan sesembelihan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala yang apabila sesembelihan ini ditujukan kepada selain Allah ditujukan kepada makhluk maka ini merupakan perbuatan syirik yang diharamkan dalam agama Islam kemudian juga dalam hadis wa minas sunnati la'anallahu man dzabaha dan dalam suatu hadis La'anallahu man dzabaha li ghairillah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat siapa saja yang menyem, yang menyembelih yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makna laknat di sini adalah al-ib'ad an rahmatillah. Al-ib'ad an rahmatillah. Makna laknat dalam hadis ini adalah al-ibad dijauhkannya dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjauhkan dari rahmat Allah yaitu siapa saja yang menyembah siapa saja yang menyembelih selain Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil tentang an-nadhr Malik menyebutkan wa dalilun nadhri qauluhu ta'ala yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan dalil tentang an-nadhr yaitu ibadah merupakan sebuah ibadah an-nadhr. Nadhr adalah mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nadhr. Orang yang bernazar, maka hakikatnya dia telah mewajibkan dirinya mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti seseorang mengatakan jika Allah Subhanahu wa taala me menyembuhkan penyakit saya maka saya akan saya bernadar saya akan puasa Senin dan Kamis ini adalah nazar yaitu mewajibkan pada dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala puasa Senin Kamis hukumnya adalah sunnah tidak wajib akan tetapi orang ini telah melakukan nazar jika Allah menyembuhkan penyakit saya atau saya akan bernadar saya bernadar saya akan puasa Senin Kamis maka berubahlah hukum yang sebelumnya sunnah hukum yang sebelumnya tidaklah wajib ketika dia telah melafatkan nazar tersebut maka berubahlah menjadi wajib harus dia tunaikan nazar yang dia ucapkan ini adalah an dan another tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nadar itu harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadr mereka yaitu orang-orang penghuni surga, penghuni surga. Dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang sifat-sifat penghuni surga innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha qamtarira kemudian Allah menyebutkan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar-nazar mereka wa yakhafuna yawman dan mereka takut merasa takut kepada suatu hari yang azabnya mustatira yang azabnya merata di sini adalah an-nadhr. Dan nazar tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nazar itu terbagi menjadi dua, nazar dalam ketaatan kepada Allah dan yang kedua nazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nazar yang <clears throat> merupakan ketaatan kepada Allah seperti nazar saya akan berpuasa, saya akan menyembelih untuk Allah, saya akan bersodakoh, saya akan melakukan sholat sunnah, saya bernadar, saya akan melakukan puasa, saya akan melakukan sholat dan seterusnya. Maka ini merupakan nazar toa, nazar ketaatan, nazar ibadah yang harus wajib hukumnya untuk ditunaikan. Wajib untuk ditunaikan. <clears throat> Adapun nazar yang kedua yaitu nazar dalam bentuk maksiat saya bernadar saya akan melakukan perbuatan maksiat saya akan saya bernadar akan saya pukul orang ini akan saya ambil hartanya maka ini adalah nadar maksiat yang mana nadar ini tidak boleh ditunaikan walaupun dia telah bernadar akan tetapi tidak boleh hukumnya untuk ditunaikan nadar tersebut sebagaimana dalam hadis man nadhara ay Allah yuti'hu wa man nadhara ay ya'sillaha fala ya'sih barang siapa barang siapa yang bernazar untuk ketaatan kepada Allah maka hendaknya ia melaksanakan nazar tersebut wa man nadhara ay dan barang siapa yang bernazar <clears throat> dalam dalam kemaksiatan kepada Allah maka janganlah dia melakukan nazarnya tersebut maka nazar ini merupakan bentuk ibadah yang harus ditujukan pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita kita telah selesai dari perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yaitu bentuk-bentuk macam-macam ibadah yang mana ibadah ini memiliki banyak macamnya antaranya yang telah kita lewati secara global dan insya Allah kita akan lebih cepat membaca matan ini karena mungkin pada bulan ini kita menyelesaikannya tidak terlalu masuk ke syarah karena akan mengambil waktu yang lebih banyak lagi dengan ini kita juga telah selesai tentang ma'rifatullah yaitu pokok yang pertama ma'rifatullah faidza qila laka man rabbuka sampai pada jenis-jenis ibadah yang disebutkan oleh al-muallif yang semuanya haruslah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafa minha syai'an li maka barang siapa yang memalingkan ibadah tersebut jenis-jenis ibadah tersebut siapa saja yang memalingkannya kepada selain Allah maka dia adalah orang yang telah berbuat syirik dia adalah orang yang musyrik dan hukumnya adalah orang yang kafir dan juga dia adalah orang yang kafir Kemudian al aslul tsani. al mengatakan al aslul tsani, pokok landasan yang kedua. Apa itu? al aslul tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillati wa huwa al-istislamu lillah bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu min asy syirki wa ahlihi wa huwa thalathu maratib al-islam wal iman wal ihsan. al aslul tsani pokok landasan agama yang kedua adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah pokok landasan yang kedua yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah yang harus dipelajari setiap muslim setiap orang yang mengaku agamanya sebagai Islam hendaknya ia mengetahui pokok landasan yang kedua yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillah mengenal tentang agama Islam tentang syariat agama Islam ini dengan dalil-dalilnya tentunya haruslah agama itu dengan dalil-dalilnya kita pelajari agama Islam dengan dalil-dalil yang bukanlah suatu agama jika tidak dilandasi dengan dalil karena agama itu harus dilandasi harus didasari dengan dalil wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wa huwa yaitu al-islam apa makna al-islam al-istislamu lillahi bitauhid al-islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah dan tunduk al inqiyad tunduk wal inqiyad lahu bitta'ah tunduk kepadanya dengan penuh ketaatan jadi Islam adalah yang pertama berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya mengesahkan Allah dalam beribadah, tidak melakukan perbuatan syirik ini adalah Islam, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian yang kedua Islam itu adalah tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Islam. Kemudian yang ketiga al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Serta Islam itu adalah berlepas diri dari syirik, dari perbuatan syirik, al-bara'ah syirik berlepas diri dari syirik, perbuatan syirik, wa ahli dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi Islam itu arti, makna Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian al, ini yang pertama makna Islam yang pertama. Kemudian Islam itu juga harus al-inqiyad lahu bitta'ah tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Islam itu harus dengan berlepas diri dari syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Ini adalah Islam. Haruslah terpenuhi tiga makna Islam ini yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Kemudian muallif melanjutkan wa huwa thalathu maratib wahwa yaitu al-Islam, dinul Islam. salah Wahwa salah semaratib al-Islam wal iman wal ihsan wa kullu martabatin lah arkan. Dan Islam ini, agama Islam ini memiliki tiga tingkatan. Maratib tiga tingkatan. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua al-iman, kemudian yang ketiga al-ihsan. Jadi agama Islam ini terdiri dari tiga tingkatan. Yang pertama Islam, yaitu yang dimaksud Islam adalah amalan-amalan dohir seperti sholat, seperti zakat, seperti sodakoh, dan lain sebagainya yang merupakan amalan-amalan dohir. Kemudian Islam itu juga terdiri dari al-iman yaitu amalan-amalan batin seperti beriman kepada Allah, beriman akan malaikatnya, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan dan seterusnya. Kemudian al-ihsan, Islam itu juga terdiri dari al-ihsan yaitu perbuatan baik, al-ihsan. Kemudian wa kullu martabatin laha arkan dan di setiap tingkatan dan di setiap tingkatan Islam itu memiliki rukun-rukun. Itu agama Islam memiliki tiga tingkatan, al-Islam, iman, ihsan dan setiap tingkatan yaitu tingkatan yaitu tingkatan tingkat tingkatan agama memiliki rukun-rukunnya. Kemudian mu'alif akan merinci rukun-rukun Islam, kemudian rukun iman dan rukun ihsan. Farkanul Islam khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana wa hajji baitillahil haram. Farkanul Islami khamsah. Rukun-rukun Islam itu ada lima. Sebagaimana yang telah kita ketahui. Rukun Islam ada lima. Syahadat alla ilaha illallah. Bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah. Kemudian menegakkan salat. Wa ita'iz zakah. Menunaikan zakat. Wa saum Ramadan berpuasa pada bulan Ramadan wa hajju baitillahil haram dan haji di baitillahil haram yaitu haji di Masjidil Haram. Ini adalah lima rukun Islam yang telah kita ketahui bersama. Kemudian mu'alif akan memberikan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa inilah rukun-rukun Islam yang lima. Dalil yang pertama tentang syahadat. فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم دليل syahadat La ilaha illallah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Syahidallahu annahu la ilaha illahu Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Demikian juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi yang demikian itu bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tidak tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian juga para malaikat malaikat-malaikat Allah dan orang-orang yang berilmu pun bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia. Dialah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini adalah dalil tentang syahadat Allah ilaha illallah. Kemudian Walif melanjutkan wa ma'naha la ma'buda bihaqin illallah la ilaha nafian jami'an ma yu'badu min dunillahi illallah musbitan al-iba al-ibadatu lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatih, kama annahu la syarika lahu fi mulkih. wa ma'naha dan makna syahadat alla ilaha illallah makna syahadat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala makna syahadat Allah ilaha illallah adalah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak yang memiliki hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Malif menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. La ilaha kata Malif la ilaha nafiyan jami'an ma yu'badu min dunillah. Lafaz la ilaha dalam kata la ilaha illallah kata la ilaha illallah la ilaha di sini nafian jami'an ma yu'badu min dunillah. Di sini penafian, peniadaan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha tidak ada sesembahan. Dalam lafaz ini <clears throat> maknanya peniadaan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian illallah makna illallah adalah musbitan penetapan al-ibadatu wahdahu la syarika lahu fi ibadatih penetapan bahwa ibadah tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi la syarika lahu fi ibadatih tidak ada sekutu tidak ada tandingan baginya dalam ibadah tersebut maka makna la ilaha maknanya adalah nafi penafian seluruh sesembahan selain Allah kemudian illallah terdapat padanya musbit isbat penetapan bahwa sembahan yang berhak disembah Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala kama annahu la syarika lahu fi mulki sebagaimana tidak ada yang menandinginya tidak ada yang memiliki sekutu dalam kepemilikannya yaitu seluruh yang ada ini milik Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dialah yang memiliki semua ini maka dia pun juga yang berhak untuk diibadahi tidak ada sekutu baginya Kemudian Malik melanjutkan wa tafsiru alladhi qawluhu ta'ala dan tafsir dan tafsir yang menunjukkan makna la ilaha illallah ini yaitu makna an-nafi wal isbat tafsir yang menjelaskan bahwa la ilaha illallah itu maknanya adalah nafi dan isbat adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un dan tafsir yang menunjukkan bahwa la ilaha artinya adalah nafi, kemudian illallah maknanya adalah isbat firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumih innani bara'um mimma ta'budun dan ketika Ibrahim berkata kepada ayah ayahnya dan kaumnya innani bara'um mimma ta'budun sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah, dari apa-apa yang kalian ibadahi. Dari lafaz innani bara'um mimma ta'budun ini adalah nafi. Ini nafi. Innani bara sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Ini makna nafi. Serupa dengan la ilaha la ilaha maknanya penafian seluruh ibadah yang diibadahi selain Allah. Maka dalam ayat ini innani bara dalam ayat in dalam lafaz innani bara'um mimma ta'budun ini adalah nafi yaitu menafikan seluruh ibadah seluruh sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim menafikan berlepas diri dari apa-apa yang mereka sembah yaitu menafikan ibadah peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan, "Illa alladhi fatarani fa innahu Kecuali alladhi fatarani yang menciptakan aku, fa innahu sayahdin karena sesungguhnya dialah yang akan memberikan hidayah kepadaku. Dalam lafad illa alladhi fatarani kecuali yang menciptakan aku ini adalah isbat di sini isbat penetapan bahwa yang berhak disembah adalah yang menciptakan Nabi Ibrahim yang menciptakan kita semua dialah yang berhak untuk disembah dan lafaz sebelumnya innani bara'u mimma ta'budun di sini adalah nafi kemudian illal ladzi fatarani dalam lafaz illal ladzi fatarani terdapat ifbat yang mana nafi adalah peniadaan sesembahan selain Allah kemudian ifbat illal ladzi fatarani penetapan sesembahan yang berhak disembah yaitu Allah Subhanahu wa taala Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan dalam ayat dalam ayatnya waj'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Nabi Ibrahim dia menjadikan kalimat tauhid ini sebagai kalimat baqiyah yang diabadikan yang dikekalkan pada keturunannya supaya mereka kembali kepada tauhid tersebut. Jadi Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid sebagai kalimat yang kekal, sebagai kalimat yang abadi pada keturunan-keturunan Nabi Ibrahim, supaya mereka kembali kepada tauhid yang dipegang Nabi Ibrahim tersebut. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala wa qauluhu qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in فَقُولُوا faqulu ashhadu bi anna muslimun dan firman Allah Subhanahu wa taala Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimah sawa'in bainana wa bainakum wahai katakanlah wahai Muhammad wahai ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani ila kalimatin sawa'in bainana wa marilah ila kalimah marilah berpegang teguh dengan suatu kalimat sawa'in bainana wa bainakum yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian. Katakanlah wahai Muhammad, ya, wahai ahlul kitab, marilah kita berpegang teguh sama-sama dengan suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kita dan kalian. Apa kalimat tersebut? Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a yaitu tidaklah kita menyembah beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun wala nusyrika dan tidak berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun itu wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain Tuhan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun maka jika mereka berpaling wahai Muhammad maka katakanlah sesungguhnya kami bersaksi kami adalah orang-orang yang berlepas diri dari ayat ini terdapat nafi dan isbat juga yaitu al isbat dalam lafaz alla na'budu illallah yaitu la ilaha illallah yaitu al-itsbat penetapan bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala kemudian penafian dalam ayatnya dalam lafaz wala nusyrika bihi dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun maka ayat ini juga menafsirkan bahwa makna la ilaha illallah adalah an-nafi dan al-itsbat dan juga faedah dalam ayat ini Allah Allah memanggil ahlul kitab wahai ahlul kitab yang mana ahlul kitab mereka juga harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam mereka juga adalah umat yang harus memeluk agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sabda Rasul sallallahu Alaihi Wasallam والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار demi zat yang jiwaku berada di atas di tangannya tidaklah yang mendengar aku yang mengetahui aku baik itu dari orang Yahudi orang yang beragama Yahudi maupun yang beragama Nasrani kemudian dia tidak mau beriman kepadaku maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka maka ahlul kitab juga masuk umat yang harus mengikuti ajaran Islam kemudian kita melanjutkan ودليل الشهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم Tadi yang pertama adalah syahadat Allah ilaha illallah. Kemudian di sini makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Dalil syahadat syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah firman Allah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, dari diri kalian sendiri, dari bangsa kalian sendiri. Di sini Allah menyebutkan sifat-sifat rasul tersebut, "Azizun 'alaihi ma anittum." Terasa berat baginya apa-apa yang kalian rasa berat, yaitu sama-sama manusia merasa berat. Apa yang kalian rasa berat? Bukanlah dia orang orang yang luar biasa atau seorang malaikat. Akan tapi dia dari bangsa kalian sendiri merasa berat apa yang kalian rasakan berat. Azizun alaihi anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim dialah orang yang harisun alaikum sangat bersemangat atas kalian yaitu sangat bersemangat menunjukkan hidayah ini kepada kalian. Kemudian sifat Rasul juga yaitu sangatlah bersemangat membimbing umatnya, memberi menunjukkan umatnya kepada jalan yang benar. Kemudian bil mukminina raufur rahim terhadap orang-orang yang beriman, sifat Rasul adalah sangat rauf, sangat kasih sayang dan sangat merahmati. Sangat kasih sayang dan sangat merahmati bagi orang-orang yang beriman. Kemudian makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah dan makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbar wa jitinabu ma anhu naha wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara' dan, ma dan makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah ta'atuhu fima amara mentaatinya menaatinya menaati perintah-perintah yang diperintahkannya taatu mentaati perintah-perintahnya makna syahadat anna Muhammad Rasulullah bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah apa makna syahadat anna Muhammad Rasulullah yaitu menaati perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tasdiquhu fima akhbar dan membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa-apa yang diberitakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah yang pertama mentaati perintah-perintahnya, kemudian yang kedua makna syahadat adalah syahadat anna Muhammad Rasulullah membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baik itu kabar-kabar umat sebelum kita maupun kabar-kabar yang akan terjadi nanti di akhir zaman maupun di hari kiamat maka kita harus membenarkan apa-apa yang diberitakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam inilah makna syahadat anna Muhammad Rasulullah yang pertama adalah mentaati perintahnya kemudian membenarkan apa-apa yang diberitakan apa yang dikabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian makna syahadat juga yang ketiga adalah wajtinabu ma'anhu naha zajar dan menjauhi menghindari apa-apa yang dilarang dan dicegah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu menjauhi apa-apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam larang dan apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala <clears throat> haramkan ini adalah termasuk makna syahadat anna Muhammad Rasulullah kemudian yang keempat makna syahadat Allah yu'badallah illa bima syara dan tidaklah boleh dan tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali harus dengan tuntunannya maknanya dan beribadah kepada Allah dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam makna syahadat anna Muhammad Rasulullah yang pertama taatuhu fima awar mentaatinya mentaati perintah-perintahnya kemudian tasdiquhu fima ma'akbar yang kedua makna syahadat anna Muhammad Rasulullah membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian ijtinabu ma'anhu naha wa zajar menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat yaitu kita beribadah kepada Allah dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna syahadat anna Muhammad Rasulullah. Kemudian kita melanjutkan sedikit wa dalilus salati waz zakati wa tafsir tauhid qauluhu ta'ala dan dalil tentang salat zakat dan tafsir tauhid yaitu kita masih dalam pembahasan rukun Islam. Kita masih dalam pembahasan rukun Islam. Yang mana tadi Malik sudah menjelaskan syahadat Allah ilaha illallah dan syahadat anna Muhammad Rasulullah beserta dalil-dalilnya sebagaimana dalam yang harus kita ketahui mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Tadi Malik telah menjelaskan syahadat Allah ilaha illallah kemudian menyebutkan dalilnya. Demikian juga syahadat anna Muhammad Rasulullah dan beliau juga menyebutkan dalil yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian dalil yang menunjukkan Islam itu adalah yang merupakan rukun Islam adalah salat, zakat, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Wa ma umiru illa liya'budullah dan tidaklah mereka diperintah dan tidaklah manusia ini diperintah illa liya'budullah kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin dengan mengikhlaskan agama ini kepadanya yaitu beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya tidak tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah dan diperintah juga untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat dzalika dinul qayyimah dan demikianlah agama yang al-qayyim agama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 La'allakum agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa siam merupakan rukun daripada Islam. Kemudian yang terakhir adalah rukun Islam adalah al-hajj. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dalilul hajji qauluhu ta'ala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas manusia hajjul bait berhaji kepada Baitullah al-Haram bagi yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.